Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjutkan Kemarin beliau menyebutkan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diraihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang berisi tentang sifat al-ajab heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada beberapa dalil selain yang beliau sebutkan yang berisi tentang penetapan sifat al-ajab bagi Allah. Saya sebutkan di sini di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-12. Allah SWT mengatakan bal ajibata wa yaskharun. Bal ajibata wa yaskharun. Di dalam sebuah qiraah di antaranya yang membaca adalah Abdullah bin Mas'ud beliau membaca bal ajibatu wa yaskharun bal ajibatu wa yaskharun Adapun kiraah yang pertama bal ajibatu wa yaskharun artinya adalah bahkan engkau wahai Muhammad terheran dan mereka mengejek maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy Bahkan engkau wahai Muhammad terheran artinya yang memiliki sifat ajab di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam sebuah qiraah dan di dalam qiraah yang lain dan di antara yang membaca dengan qiraah ini adalah Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan atau beliau membaca bal ajibatu wa yasqarun artinya bahkan aku heran dan mereka mengejek Ya, dengan kiraah yang yang kedua berarti di situ ada penetapan sifat al-ajab bagi Allah Swt. Dan kedua kiraah ini adalah kiraah yang masyhur yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Baik, kemudian di sana ada hadis yang juga menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ajab. Saya sebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ajiballahu azza wa min fulanin wa fulana sungguh Allah telah heran dari si fulan dan juga si fulana dan di dalam lafaz yang lain qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Sungguh Allah telah heran dari apa yang kalian perbuat yaitu eh, suami istri bidhaifikuma al-lailah dengan tamu kalian berdua pada malam hari yang lalu. Yang beliau mengatakan qad ajiballahu min sani'ikuma sungguh Allah telah heran dari apa yang kalian perbuat yaitu suami istri tersebut yang sangat memuliakan tamu yang datang kepada keduanya. Maka Nabi SAW mengatakan, mengabarkan bahasanya Allah ajak ya Allah heran, kagum terhadap apa yang yang dilakukan oleh kedua suami istri tersebut yang memuliakan kedua yang memuliakan tamunya. Ini juga merupakan dalil bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ajab, ya Allah kagum. Oleh karena itu harus kita uh, tetapkan sebagaimana datangnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Nah, kemudian saya sebutkan di sini ucapan ya sebagian ulama yang um, menerangkan kepada kita tentang sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ucapan Abu Ya'la dan beliau eh, meninggal pada tahun 458 Hijriah, yaitu pada abad kelima Kalau Syekhul Islam ini pada awal abad yang ke-8. Ini Abu Ya'la di dalam kitabnya Ibtalu At-Ta'wilat. Setelah beliau menyebutkan beberapa hadis yang berisi tentang sifat al-ajab, kagum bagi Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, "I'lam أن الكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي قبله Ketahuilah bahwasanya pembicaraan penjelasan tentang hadis ini yaitu hadis tentang ajab kagum bagi Allah ini seperti pembicaraan pada yang sebelumnya wa annahu la yamtani'u itlaqu dhalika alaihi wa hamluhu ala zahirihi dan sesungguhnya tidak dilarang untuk mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat al-ajab bahwasanya Allah memiliki sifat kagum it laisa fi dzalika ma yuhilu sifatihi karena yang demikian bukan sesuatu yang mustahil wala yukhrijuha amma tastahiquhu dan juga tidak mengeluarkan dia dari apa yang yang berhak bagi Allah lianna la nuthbitu ajaban huwa ta'dhimun li amrin dahamahu ista'dhamahu lam yakun aliman bihi kemudian beliau mengatakan karena sesungguhnya kita yaitu ketika kita menyebutkan dan menetapkan sifat al-ajab, kagum bagi Allah, bukan berarti kita menetapkan ajab seperti makhluk. Ya, karena e, makhluk ini ta'ajub, kagum ya terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Ya, kalau makhluk itu kagum terhadap sesuatu ketika dia sebelumnya tidak mengetahui ya perkara tersebut. Adapun Allah maka tidak demikian. Ya Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu Sebelum terjadi maupun setelah terjadinya Li'annahu mimma la yaliku bisifatihi Karena yang demikian Yaitu kagum karena sebelumnya belum tahu Itu tidak pantas bagi bagi Allah Jadi ajabnya Allah, kagumnya Allah lain dengan kagumnya kita Ya kagumnya Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah bal nuthbitu dhalika sifatan kama athbatna ghairaha min sifatihi bahkan kita menetapkan yang demikian sebagai sifat bagi Allah sebagaimana kita telah menetapkan sifat-sifat yang lain bagi Allah azza wajalla sebagaimana kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah Allah memiliki, memiliki sifat kudrah dan lain-lain demikian pula kita yang menetapkan sifat ajab bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian setelahnya adalah ucapan Qawwamu Sunnah Al-Asbahani yang beliau meninggal pada tahun 535 Hijriah. Ini juga sebelum Syekhul Islam. Ya di dalam kitab beliau Al-Hujjah ya beliau mengatakan wa qaumun لا يوصف الله بأنه يعجب لأن العجب ممن يعلم ممن يعلم ما لم يكن يعلم Beliau mengatakan ada sebagian orang, ya ada sebagian kaum yang mereka meyakini bahwa Allah tidak disifati dengan ajab. Ya ada sebagian orang ya beliau menceritakan ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat apa? Al-ajab yaitu kagum. Kenapa? Mereka beralasan karena yang namanya kagum itu dari orang yang sebelumnya tidak tahu. Karena kagum itu dari orang yang sebelumnya tidak tahu. Ini alasannya. Padahal tadi hadisnya jelas diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula sebuah ayat, sebuah ayat yang ada di dalam surat As-Saffat. Ya, yang di dalam sebuah qiraah disebutkan dibaca bal ajibatu wa yaskharun Beliau mengatakan setelahnya wahtajja musbitu hadhihi sifati bil hadis. Dan orang-orang yang yang menetapkan sifat ini mereka berdalil dengan hadis. Wa bi qiraati ahli al-Kufah, demikian pula dengan qiraah yang dibaca oleh orang-orang Kufah. Bal ajibtu wa yasqarun ala annahu ikhbarun min Allah azza wa jal an nafsihi. Bahwasanya ini adalah kabar dari Allah SWT tentang dirinya sendiri. Dan siapa yang lebih tahu tentang dirinya daripada Allah? Qul a'antum a'lamu amillah Katakanlah apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah Ya Allah mengabarkan ya Dalam kira'ah ini bahasanya Allah memiliki sifat al-ajab Oleh karena itu seorang muslim yang menetapkan sifat tersebut bagi Allah Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla di sana ada Ibnu Abi Asim dan beliau meninggal pada tahun 287. Itu akhir abad yang ketiga. Ya setelah setelah Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab beliau As-Sunnah beliau mengatakan babun fi ta'ajjubi rabbina min ba'di ma yasna'u ibaduhu mimma yutaqarrabu bihi ilaih. Bab tentang kekagum, kekaguman Rabb kami atau Rabb kita dari sebagian yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari apa-apa yang digunakan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau membuat bab ini kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat al-ajab. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat ini adalah sifat yang tabitah, yang sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi seorang yang beriman yang ketika mendengar dalil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan yang sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah tidak serupa dengan apa yang ada pada diri makhluknya. Baik. Kemudian setelah itu kita lanjutkan uh, hadis yang selanjutnya. Beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi dan juga sabda Nabi saw "Yaqulullah ya Adam fayaqul labbaika wa sa'daik فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullah, Allah berfirman, Allah berkata, Ya Adam, wahai Adam, itu memanggil bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Fayaqul maka Nabi Adam AS menjawab labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Ini adalah ucapan ya yang isinya adalah menjawab dengan baik. Ia ya, menjawab dengan baik dengan mengatakan labbaika wa sa'daik yaitu e, ketaatan setelah ketaatan, ijabatan ba'da ijabah. Menjawab setelah menjawab artinya orang yang mengatakan baik wa sa'daik atau mengatakan labbaik Berarti dia menjawab panggilan tersebut dengan jawaban yang baik. Fayunadi bisautin. Maka kemudian Allah memanggil dengan suara. Fayunadi bisautin. Allah memanggil. Memanggil siapa? Memanggil Nabi Adam alaihissalam. Dan yang dinamakan dengan nida. Ya nada yunadi nidaan. Memanggil. Di dalam bahasa Arab, ini adalah panggilan yang disertai dengan suara yaitu dengan suara yang keras ini namanya lidah kalau dengan suara yang lirih namanya munajah ya namanya munajah ini dengan suara yang lirih tapi kalau munada atau nidaun maka ini adalah memanggil dengan suara yang yang keras bisautin dengan suara dan ini adalah penguatan ya ucapan nida ya nada yunadi Muna eh, eh, nidaan ini maknanya sudah mengandung yaitu menggunakan suara yang keras. Tapi di sini dikuatkan dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bisautin dengan suara, yaitu memanggil dengan suara. Ini adalah takkid, ini penguatan. Bahwasanya kalamullah adalah dengan suara. Dan bahwasanya kalamullah masmu' bisa didengar ya dan dan suara tersebut berbeda dengan suara makhluk fayunadi bi sautin maka Allah memanggil dengan dengan suara ini menunjukkan ya bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam Allah SWT yatakallam Allah berbicara dan suara Allah adalah bisaut dengan suara dan ini adalah bantahan kepada sebagian yang meyakini bahwasanya dimaksud dengan kalamullah adalah al-kalamun nafsi yaitu kalam yang ada di dalam jiwa dia, dia mengingkari bahwasanya Allah beritakan suara dia meyakini kalamullah tetapi kalam yang ada di dalam di dalam diri Allah dan mengingkari bahwa Allah yatakallam bisaut mengingkari bahwa Allah berbicara dengan dengan suara dan hadis ini jelas Ya, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan dengan suara. Ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah saw dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang sifat Allah daripada kita. Ya, tidak ada di antara kita yang merasa lebih tahu tentang diri Allah daripada Rasulullah saw. alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan atqakum wa a'lamukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian adalah siapa? Ana. Itu maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu tentang Allah, ya tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya Allah yunadi bisawm. Allah memanggil dengan suara. Apa yang Allah katakan? Innallaha ya'muruk. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu wahai Adam an min dzurriyyatika ba'dan ila nar supaya engkau mengeluarkan dari keturunanmu serombongan ke dalam neraka. Ini maksud dengan ba'dan adalah mab'uts yang diutus. Yang diutus ke sebuah ya ke, ke neraka. Maksudnya adalah disuruh membedakan yang memisahkan di antara keturunannya mana di antara mereka yang ke dalam neraka dan mana di antara mereka yang termasuk penduduk penduduk surga. Antukhrija min dzurriyyatika ba'than ila nar. Hendaklah engkau mengeluarkan dari keturunanmu yaitu memisahkan dari keturunanmu yang akan dimasukkan ke dalam ke dalam neraka. Dan disebutkan di dalam hadis ini yaitu di kelanjutannya disebutkan bahwasanya min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Ya dari setiap seribu orang, ya dari setiap seribu orang keturunan Nabi Adam alaihissalam ada 999 yang dikirim ke dalam neraka. Dari seribu orang itu ada 999 yang dikirim ke mana? Ke neraka. Berarti yang ke surga berapa? satu orang. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bagaimana banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT di mana Allah SWT telah memberikan hidayah kepada kita dan juga membukakan hati kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Agama yang Allah tidak menerima selain agama ini. Inna dina allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang yang merugi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka dan sedikitnya orang yang masuk ke dalam surga. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla ya dengan rahmatnya yang maha luas, dengan nama-namanya yang husna, dengan sifat-sifatnya yang tinggi kita memohon kepada Allah supaya Allah SWT memasukkan kita dan juga orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Ya dan menjaga kita dan menjauhkan kita dari nerakanya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, antukhrija min dzurriyyatika ba'dan ilan nar supaya engkau wahai Adam mengeluarkan dari keturunanmu ya ba'dan ilan orang-orang yang akan dikirim ke dalam ke dalam neraka ya dan hadis ini sekali lagi yang menunjukkan di antara sifat Allah adalah ya al-kalam dan bahwasanya Allah yunadi Allah memanggil dan memanggil maknanya adalah memanggil dengan suara baik hadis ini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dan kita tidak ragu lagi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang yang sahih. Nah, kemudian setelahnya wa qawlihi dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali kelak akan diajak bicara oleh Rabbnya yaitu diajak bicara oleh Allah yang tidak ada di antara kalian artinya semua manusia ma minkum min ahad baik yang muslim maupun yang kafir maka kelak akan ada satu waktu di mana dia diajak bicara oleh Allah SWT karena beliau mengatakan ma minkum min ahad tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Rabbnya akan berbicara dengan dirinya dan ini menunjukkan bahwasanya saat itu akan ada. Dan masing-masing kita akan diajak bicara oleh Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun seorang yang kafir, maka diajak bicara oleh Allah SWT dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Adapun orang yang seorang yang beriman maka dia akan diajak bicara oleh Allah SWT dengan keadaan yang menyenangkan sesuai dengan kadar keimanan yang dia miliki. Adapun ayat yang berbunyi wala yukallimuhumullah dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka maksudnya adalah ya tidak akan berbicara dengan mereka dalam keadaan yang menyenangkan. Tidak akan bicara dengan mereka yaitu orang-orang kafir dalam keadaan yang menyenangkan. Jadi semua kita semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir akan diajak bicara oleh oleh Allah. Yang boleh mengatakan sayukallimuhu rabbuh. Ya Rabbnya akan berbicara dengan dia. Berarti di sini ada isbat sifatil kalam. Ya di sini ada penetapan sifat kalam bagi siapa? bagi Allah. Ya di antara sifat Allah adalah berbicara. Maka harus kita tetapkan bahwasanya Allah berbicara laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah hajib, tidak ada pembatasnya. Wala turjuman, demikian pula tidak ada penterjemah. Jadi nanti masing-masing akan diajak bicara oleh Allah dan dia paham. Perlu penterjemah tidak? Tidak perlu. Ya, kita akan memahami apa yang Allah bicarakan. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang yang sifat kalam bagi Allah SWT dan bahwa Allah sungguh-sungguh akan berbicara dengan kita ya sifat pembicaraan, sifat kalam yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian setelah itu eh, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati al-marid Dan juga firman uh, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah orang yang sakit. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Rabbuna Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك wa shifaan min shifaika ala hadzal waj'i haditsun hasanun rawahu Abu Dawud dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah orang yang sakit beliau mengatakan rabbunallah alladzi fis sama Rabb kami adalah Allah yang ada di atas. Rabb kami adalah yang ada adalah Allah yang ada di atas. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-ulu. Di antara sifat Allah adalah al-ulu yaitu berada di atas. Karena as-sama ini berasal dari kata sama yasmu artinya ala ya'lu yaitu di atas. Rabbunallah alladhi fis sama. Rob kami adalah Allah yang berada di atas. Jadi asma ya di sini bisa diartikan e, langit yang yang dibangun. Ya langit yang dibangun. Kalau maknanya adalah langit, ya kalau asma di sini adalah langit karena sama bisa dua makna. Ya asma arti yang pertama maknanya adalah langit. Ya langit yang ada berapa jumlahnya? Tujuh. Ini juga namanya asma. As dan di dalam bahasa Arab as artinya juga tinggi. Ya, al-ulu itu namanya as-sama. Jadi as kadang maknanya adalah langit yang tujuh ini atau maknanya adalah ketinggian. Itu juga dinamakan dengan as min Minas sama dari atas maksudnya, nah, yaitu dari ketinggian. Kalau maknanya adalah langit yang tujuh, maka fi di sini artinya adalah ala. Fi di sini artinya adalah ala yaitu di atas. Rabbunallah alladzi ala sama. Rabb kita adalah Allah yang berada di atas langit. Yang berada di atas langit. Jadi fi di sini mak maknanya adalah ala. Ini kalau asma kita maknai dengan langit yang tujuh. Tapi kalau kita maknai dengan ketinggian, maka fi di sini adalah dzarfiyah. Kita artikan Rob kita adalah Allah yang di atas. Rob kita adalah Allah yang di atas. Itu Allah di atas. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-ulu yaitu Allah di atas. Ya bukan ya seperti yang diyakini oleh sebagian bahasanya Allah di mana-mana. Ini keyakinan yang salah dan bertentangan dengan dalil yang banyak baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sebagaimana nanti akan disebutkan oleh pengarang. Taqaddasa ismuka. Taqaddasa ismuka. Sungguh suci namamu. Dan nah, ini adalah pensucian nama Allah dari sifat-sifat yang kurang. Dan biasanya nama-nama Allah adalah yang yang mencapai yang puncak yang walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki nama-nama yang husna itu mencapai puncak yang paling tinggi di dalam kesempurnaan, di dalam kebaikan. Taqaddasa ismuk ya maha suci Allah ya mensucikan Allah dari mensucikan namanya dari dari makna yang yang tidak baik. Taqaddasa ismu. Suci namamu. Amruka fissamai ibal wal ard. Urusanmu berada di langit maupun di bumi. Al-amr di sini adalah amr kauni dan juga amr syar'i. Ya, takdir Allah itu di langit maupun di bumi. Apa yang terjadi di langit dengan takdir Allah. Demikian pula apa yang di, yang terjadi di bumi juga dengan takdir Allah Azza wa Jal. Demikian pula syariat Allah yang juga demikian. Kemudian boleh mengatakan kama rahmatuka fis sama ijr rahmataka fil ard. Sebagaimana rahmatmu berada di langit Maka jadikanlah rahmatmu berada di bumi Ini adalah tawasul dengan rahmat Allah SWT Yaitu dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Sebagaimana rahmat Allah berada di langit Maka meminta kepada Allah supaya rahmatnya yang juga diberikan di mana? Di bumi Ighfir lana hubana wa khatayana Ya ampunilah dosa kami dan juga kesalahan kami yang dimaksud dengan hub, hub di sini adalah dosa besar. Adapun khotoya makanya adalah dosa yang lebih kecil. Jadi hub dan juga khotoya maknanya dosa. Tapi hub adalah dosa yang besar. Adapun khotoya yang dimaksud adalah dosa yang kecil. Anta Rabbut Tayyibin. Engkau ya Allah adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Jadi maksud dengan Tayyibin, orang-orang baik di sini adalah para nabi. Engkau ya Allah adalah Rabbnya para nabi. Ya kenapa di sini dikhususkan? Padahal Allah SWT adalah Rabb seluruh alam semesta. Ya Allah Rabbnya langit, Rabbnya bumi, ya Rabb matahari dan lain-lain. Tetapi kenapa di sini? Ya Allah mengkhususkan, ya dikhususkan dengan Rabbut Tayyibin. Engkau ya Allah adalah Rabbnya orang-orang yang baik, yaitu para nabi. Ya karena di sini Allah ingin memuliakan. Ingin apa? ingin memuliakan yaitu idhafatu tasyrif. Ya ini adalah pemuliaan terhadap makhluk tersebut. Sebagaimana Baitullah. Baitullah yaitu Ka'bah, rumah Allah. Maksudnya di sini adalah pemuliaan. Ya, Masjidullah, Masjid Allah maksudnya adalah pemuliaan. Anzil rahmatan min rahmatika. Ya Allah, turunkanlah rahmat di antara rahmatmu wa min shifa'ika ala hadzal waja' dan turunkanlah obat di antara obatmu atas penyakit ini. Ini adalah uh, di antara uh, uh, doa yang dibacakan ketika ada orang yang sakit. Hadisun hasanun, hadis ini di, dihukumi hadis yang hasan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, jadi belum menghukumi hadis ini dengan hadis yang hasan dan eh, sebagian ulama seperti eh, Syekh al Bani rahimahullah beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Ya hadis ini adalah hadis yang yang dhaif. Seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, maka di antara faedah yang bisa kita ambil ya disebutkan di dalam hadis ini ya di antaranya adalah sifat yang pertama Allah berada di di atas. Allah fis sama. Kemudian juga di, di antara yang bisa kita ambil ya e, tawasul dengan sifat Allah yaitu menyebutkan rahmat. Ya demikian pula bahwasanya Allah SWT adalah Rabbut Tayyibin. Ya Allah SWT adalah Rabb bagi para nabi dan di, yang dimaksud dengan idhofah di sini penyandaran di sini adalah penyandaran yang maknanya adalah tasrif yaitu pembelian kepada nabi-nabi tersebut. Ala kulihal ini adalah sebuah hadis yang para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Jadi seandainya ini adalah hadis yang tetap dari Nabi SAW, maka e, ini bisa diambil faedah Allah Swt berada di di atas. Ini adalah sifat Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudian yang selanjutnya wa qawlihi dan juga eh, sabda Nabi SAW, Alaihi Wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama al bukhari wa ghairuh dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kalian tidak mempercayai aku sementara aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di langit kenapa kalian tidak percaya kepadaku itu kepada Nabi saw sedangkan aku adalah amin Aku adalah orang yang telah diberi amanat oleh man fisama sama zat yang ada di di langit. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga yang lain. Ini beliau ucapkan kepada sebagian yang merasa tidak puas dengan pembagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada sebagian orang ya yang mereka merasa tidak puas dengan pembagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, Allah "Ala ta'manuni kenapa kalian tidak ya me mempercayai aku yaitu mempercayai aku di dalam membagikan pembagian ini wa ana sedangkan aku adalah aminu man sama sedangkan aku adalah orang yang sudah menjadi amin sudah dipercaya oleh siapa oleh Allah beliau mengatakan aminu man sama aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di sama apa tadi maknanya sama ketinggian di atas. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah berada di mana? Allah berada di atas sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ala ta'manuni ala ta'manuni wa ana aminu man Kenapa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah orang yang telah dipercaya oleh Allah zat yang berada di atas. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Alaihi Wasallam adalah sadiq dan beliau adalah amin. Ya, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Dan dan dan di antara yang menunjukkan demikian beliau telah dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah, yang menyampaikan kerasulan, yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih adalah Allah dan Allah yang mengetahui tentang beliau, tentang ketakwaan beliau, tentang ke kepercayaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah SWT saja percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kenapa kita tidak percaya? Apabila beliau mengumbarkan sesuatu, berarti kita harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh kita ragu. Ya, tidak boleh kita ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nama-nama Allah Azza wa Jal apabila itu sahih dan benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita sebagai seorang muslim harus mempercayai dan membenarkan apa yang beliau sampaikan fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sungguh ya demi Rabbmu, itu demi Allah. Mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus di antara mereka. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum apa yang menjadi perselisihan mereka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja kemudian setelah itu mereka tidak menemukan di dalam diri mereka rasa berat hati ya, tidak beriman mereka sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pemutus perkara di antara kita. Ada di antara kita yang mengatakan ya demikian, ada di antara kita yang mengatakan demikian. Kita tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah sebagai apa? Sebagai hakim, pemutus yang benar dan salah di antara kita. Kemudian setelah kita mendengar apa yang datang dari beliau, kita tidak menemukan di dalam hati kita harajan, yaitu rasa berat Ya kalau beliau sudah mengabarkan, beliau sudah memutuskan, ya sudah, semuanya harus menerima. Wa yusallimu taslima dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan yang bahasanya menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban. Ya dan tidak akan beriman salah seorang di antara kita sampai dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di dalam perkaranya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan juga yang lain. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qawlihi wal arshu fawqa dhalik. Wallahu fawqa arshihi wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghayruhuma. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan arsh di atas semua itu dan Allah SWT di atas arusnya dan dia mengetahui apa yang kalian apa yang kalian lakukan. Hadis ini adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga selain keduanya. Yang di dalam hadis ini ya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan makhluk-makhluk Allah ia menyebutkan langit yang tujuh dan bagaimana tebalnya dan dan bagaimana dan berapa jarak antara satu langit dengan langit dan menyebutkan makhluk-makhluk yang lain kemudian setelah itu beliau mengatakan wal arsyu fawqa dan arsy Allah ini di atas semua itu itu di atas kursi ya di atas kursi Allah ya di atas langit Allah SWT yang tujuh wal arsyu fawqa dhalik Allah itu berada di atas semua itu. Artinya lebih tinggi dari semua itu. Kemudian beliau mengatakan, Wallahu fauqa arshihi. Dan Allah di atas arsnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsh. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Wallahu fauqa arshihi. Dan Allah berada di atas arsh. Arshinya adalah makhluk Allah yang paling besar lebih besar daripada kursi yang ada di dalam firman Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard demikian pula lebih besar daripada langit yang tujuh dan bumi seisinya bahkan disebutkan di dalam hadis ya ketika beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ya langit yang tujuh yang kita tidak bisa membayangkan langit yang pertama saja ya langit yang pertama yang paling dekat dengan manusia, yang paling dekat dengan bumi, kita tidak bisa membayangkan besarnya. Kita tahu bahasanya seluruh bintang itu berada di bawah langit yang pertama. Bintang saja kita nggak bisa membayangkan jumlahnya. Ya, bintang kita tidak bisa membayangkan jumlahnya. Di sana ada bintang yang yang jauh lebih besar daripada matahari. Yang jauh lebih besar daripada matahari dan jumlahnya bukan satu bukan dua tetapi jutaan atau miliaran. Ya, dan dan matahari ini berada di satu gugusan bintang. Di sana ada gugusan bintang yang yang lain yang ada di alam semesta yang jumlahnya juga tidak ada yang mengetahui dengan pasti kecuali kecuali Allah. Itu semua berada di bawah langit yang pertama. Sudah tidak bisa kita bayangkan. Lalu bagaimana dengan langit yang kedua? Padahal langit yang pertama ini tebalnya adalah sangat tebal, yaitu 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua ini tidak langsung. Tetapi ada jarak yaitu 500 tahun perjalanan. Berarti langit yang kedua lebih besar atau lebih kecil dari langit yang pertama? Jauh lebih besar. Belum langit yang ketiga, belum langit yang keempat sampai langit yang ketujuh. Menunjukkan bagaimana yang luar biasanya besarnya langit yang tujuh ini. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis di sana ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang tujuh. Tujuh langit semuanya dibandingkan dengan makhluk ini, maka itu tidak ada apa-apanya. Yang dimaksud adalah kursi Allah Azza wa Kursi Allah dibandingkan dengan langit yang tujuh dan seisinya maka perbandingannya adalah seperti logam atau cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Bagaimana perbandingan antara cincin tersebut dengan gurun pasir tersebut? Tentunya tidak ada apa-apanya. Demikianlah perbandingan antara tujuh langit yang tadi kita sebutkan bagaimana besarnya dibandingkan dengan kursi Allah SWT. Wasi'a kursi samawati wal Kursi Allah itu meliputi langit dan juga dan juga bumi. Dan dia menunjukkan bagaimana besarnya kursi Allah SWT. Dan di sana ada makhluk yang jauh-jauh lebih besar daripada kursi, yaitu apa? Arsh. Yang perbandingannya seperti tadi, ya, yaitu seperti logam yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu adalah perbedaan atau perbandingan antara kursi Allah dengan arsh Allah SWT. Berarti arsh ini adalah makhluk yang paling besar dan dia adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah dan dia adalah makhluk yang paling tinggi di atasnya adalah Allah wallahu fawqa arshihi dan Allah berada di atas arsh dan ini menunjukkan bahwasanya arsh bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian arsh adalah uh, kekuasaan Allah atau kerajaan Allah ya arsh ini adalah makhluk Arsh adalah makhluk di antara makhluk Allah dan dia adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang pertama. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih dan Allah mengetahui keadaan kalian. Artinya meskipun Allah berada di atas sana, ya Allah berada di atas Arshnya dan kita kita tahu betapa besarnya dan betapa besarnya makhluk Allah yang dinamakan dengan arsh. Tapi apa yang terjadi di sini tidak samar dari ilmu Allah SWT. Tidak ada yang samar dan ini menunjukkan bagaimana luasnya dan juga dalamnya ilmu Allah. Ya Allah di antara namanya adalah Al-Alim dan dia adalah Al-Khabir, Al-Latif, al sami Al-Basir. Meskipun Allah di atas arusnya, tetapi di sini beliau mengatakan wa huwa ya'lamu ma antum alaih dan dia mengetahui keadaan kalian, mengetahui tentang keadaan kita dan tidak ada yang samar dari ilmu Allah Azza wa Jal. Jadi Allah SWT maha mengetahui dan Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Hadithun Hasan, hadis ini adalah hadis yang Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga selain keduanya dan sebagian ulama menghukumi bahasanya hadis ini adalah hadis yang sahih tetapi dia mauquf. Ya hadisnya sahih tapi mauquf eh, kepada sebagian sahabat dan eh, hadis seperti ini dia mokuf, ya seandainya dia dalam mokuf, tetapi hukumnya adalah hukum marfu. Yang hukumnya adalah hukum marfu artinya tidak mungkin seorang sahabat yang mengabarkan dengan kabar-kabar seperti ini kecuali pernah mendengar dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah itu wa qaulihi dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita. Aina Allah? Di mana Allah? qalat fis sama maka budak wanita tersebut mengatakan fis sama Allah di atas qala man ana beliau bertanya lagi siapa aku qalat anta rasulullah dia mengatakan engkau adalah rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam hendaklah engkau membebaskan budak wanita ini karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah rawahu muslim Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yaitu di dalam sahihnya. Hadis ini menceritakan tentang Muawiyah ibn al-Hakam. Ya Muawiyah ibn al-Hakam salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dia memiliki seorang budak wanita yang saat itu ya dianggap bersalah oleh Muawiyah ibn al-Hakam sehingga dia menempeleng ya memukul kepala budak wanita ini. Ya memukul wajah ya budak wanita ini. Kemudian dia menyesal. Siapa yang menyesal? Muawiyah. Ya Muawiyah bin Al-Hakam menyesal ia memukul seorang budak wanita ini. Kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Afala u'tikuha? Bolehkah aku membebaskan budak ini?" Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal jitni biha." Ya, beliau mengatakan, "Bawa ke sini budak tersebut." Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muawiyah Ibnu Al-Hakam untuk membawa budak wanita tersebut di hadapan siapa? Di hadapan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah datang budak ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan dua pertanyaan. Dia menanyai budak wanita ini dengan dua pertanyaan. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang pertama, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Ini yang bertanya siapa ini? Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bolehnya kita mengajari anak kita dengan mengatakan di mana Allah. Ya, karena Nabi sendiri SAW juga pernah bertanya kepada ya budak wanita ini mengatakan aina Allah. Berarti bertanya dengan pertanyaan seperti ini bukan sesuatu yang dilarang. Karena tidak mungkin Nabi SAW ia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Aina Allah? Di manakah Allah? Yang bertanya kepada budak wanita ini. Qalat, maka budak wanita ini mengatakan fis sama Allah berada di atas. Allah berada di atas. Allah fis sama. Beliau mengatakan fis sama Allah berada di atas. Ya. Dijawab oleh wanita tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Nabi SAW tidak mengingkari tetapi melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Qala man ana? Beliau bertanya siapakah aku? Ya setelah beliau mengetahui bahasanya tadi wanita tadi berkeyakinan Allah berada di atas, kemudian setelah itu beliau bertanya man ana? Siapakah aku? Qalat dia mengatakan anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Ya, setelah mendengar dua jawaban ini dan dua jawabannya adalah jawaban yang benar yang diridai oleh Allah Azza wa Jal dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW maka setelah itu beliau mengatakan kepada Muawiyah ya kepada Muawiyah ibn Al-Hakam ya majikan dari budak wanita tersebut apa yang beliau katakan a'tidha hendaklah engkau membebaskan budak wanita ini karena tadi memang niatnya Muawiyah ingin membebaskan. Tetapi Nabi ingin mengetes dulu. Karena budak yang dibebaskan syaratnya harus apa? Harus beriman, harus muslim. Ya, dites oleh Nabi SAW dengan ditanya dengan dua pertanyaan. Dan ternyata dia lulus di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan kepada Muawiyah, "Aqtidha, adalah engkau membebaskan wanita ini, budak wanita ini." Kenapa? Fa innaha mu'minatun karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Berarti ini menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman pertama apa? Meyakini bahwasanya Allah di mana? Di atas. Demikian pula yang kedua, meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tidha fa innaha mu'minatun." Hendaklah engkau membebaskan wanita ini karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Ini juga menguatkan bahwasanya Allah berada di atas dan batil ucapan sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah di atas tetapi Allah ilmunya bersama kita. Ya Allah SWT mengetahui apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di atas, apa yang terjadi di zaman dahulu, apa yang akan datang. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah berada di atas arsy-Nya. Ruahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu di dalam sahihnya ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dan harus kita yakini sebagaimana hadis-hadis yang lain yang juga menunjukkan bahwa Allah SWT berada di atas ya dan Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah Ta'ala alam, kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. Ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan dengan pertanyaan yang ringkas dan jelas. Nah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama sambil menunggu ya bisa disampaikan dengan lisan. Nah. Assalamualaikum. doa. Iya. Bagi yang e, pertanyaannya tentang e, hadis tadi yang doa ruqyatul marid. Ya ruqyah bagi orang yang sakit. Ya. Apakah boleh kita mengamalkan hadis tadi? Karena kita mengetahui di sana ada khilaf ya tentang hukum hadis ini ada yang e, menghasankan, ada di antara mereka yang mendhaifkan. Ya kalau misalnya kita termasuk yang e, sudah mencapai derajat bisa meneliti hadis ya dan dan juga bisa menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih atau tidak sahih maka ya kita e, tergantung hasilnya kalau kita mengatakan dan hasilnya adalah sahih maka boleh kita mengamalkan hadis tersebut boleh kita mengamalkan hadis yang menurut kita adalah hadis yang yang sahih ya, setelah kita teliti jalannya ya turunnya jalan-jalannya dan kita simpulkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih maka e, boleh kita mengamalkan Ya, dan dalam sebuah azhar ya, sebagian salaf mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar. Ya, dia, dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dia eh, sesuai dengan ijtihadiyah, sesuai dengan yang dia dengar dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya rahimahullah, baik Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad maupun imam yang lain ya mereka e, beramal sesuai dengan hadis yang sampai kepada mereka. Ya kalau hadisnya sahih maka mereka amalkan. Meskipun menurut ulama yang lain itu adalah hadis yang dhaif. Atau kalau hadis itu adalah hadis yang dhaif maka tidak dia amalkan meskipun menurut, menurut ulama yang lain itu adalah hadis yang sahih. Ya, jadi mereka beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Yang tidak boleh adalah yang mengamalkan sesuatu yang tidak kita ilmui. Seandainya kita menganggap itu adalah hadis yang dhaif atau sebagian kita masih taklid ya dengan Syekh Al-Albani karena mungkin dia bukan termasuk orang yang yang di bidang hadis atau tidak sampai derajatnya untuk bisa menghukumi hadis ini sahih atau tidak kemudian dia taklid dengan seorang ulama seperti Syekh Al-Albani maka dalam keadaan demikian boleh dia taklid ya dan e, tentunya dia tidak boleh mengamalkan hadis tersebut apabila dia meyakini hadis tersebut adalah hadis yang yang dhaif. Dan di sana masih banyak ya rukyah rukyah dengan eh, doa-doa yang lain yang sudah jelas dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum yang namanya rukyah itu boleh dengan tiga perkara. Yang pertama adalah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya ini adalah termasuk rukyah syar'iyyah. Atau dengan yang kedua dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan ayat-ayat Al-Quran seperti membacakan Al-Fatihah atau membaca uh, ayat kursi atau qul huwallahu qul nas qul a'udzu birabbil atau ayat-ayat yang lain kita bacakan kepada orang yang sakit maka Al-Qur'an diantara antara barakahnya adalah merupakan syifa merupakan obat ya Allah mengatakan qul huwalil amanu wa syifa katakanlah dia yaitu Al-Quran bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk sekaligus obat. Ya, jadi Al-Quran adalah termasuk obat yang disyariatkan, rupiah yang disyariatkan. Dan ini yang e, kadang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka lebih percaya dengan ya obat-obat yang lain daripada Al-Quran. Padahal dia memiliki Al-Quran. Dia seorang hafid, dia seorang yang bisa membaca Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran diantaranya adalah sebagai syifa. Ya, kalau kita sungguh-sungguh yang membaca Al-Quran pada orang yang sakit dan kita yakin tentang ya kebenarannya dan kita yakin itu adalah syifa maka insya Allah biidnillah ya itu akan banyak pengaruhnya. Dan ini sudah dicoba. Ya dan silakan Bapak juga mencobanya. Kalau kita sakit jangan tergesa-gesa kita langsung ke ya ke ke dokter misalnya atau meminum obat ini dan juga obat itu. Coba di ya kita berobat dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Kita rukyah diri kita dengan Al-Qur'an. Ya dan kita akan rasakan bagaimana pengaruh Al-Qur'an tersebut. Ya, dan semakin kita ya praktekkan maka akan semakin kita yakin dengan kebenaran firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya karena di sana ada beberapa doa yang datang dari Nabi SAW. Ini juga bisa kita jadikan sebagai rukyah sebagaimana uh, doa dari beliau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta yafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama ini juga bisa dijadikan ya ruqyah atau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah dan juga doa-doa yang lain yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian pula boleh seseorang merukyah dengan selain Al-Quran dan juga hadis dengan selain Al-Quran dan juga hadis, bahkan dengan bahasa kita sendiri. Yang penting tidak ada syiriknya. Yang penting tidak ada apanya? Tidak ada syiriknya. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan La ba'sa bin ruqa ma lam takun syirkan Tidak masalah dengan ruqiyah-ruqiyah Ya, selama tidak ada kesyirikan ya, Kisahnya dahulu ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kami dulu pas jahiliyah punya rukiah-rukiah. Kami dulu merukiah dengan rukiah-rukiah tersebut. Boleh nggak kita amalkan sekarang? Maka beliau mengatakan, Ridho Alaiya rukawum. Hendaklah kalian tunjukkan bagaimana rukiah-rukiah kalian pada masa jahiliyah. La ba'sa birruqa ruko malam tak syirkan. Sesungguhnya tidak masalah dengan rukiah-rukiah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, meskipun dengan bahasa kita, maka boleh kita merukyah. Boleh kita merukyah dengan bahasa kita. Seperti bisa kita mengatakan, Ya Allah, ya sembuhkanlah si fulan. Wahidat yang maha penyembuh, sembuhkanlah si fulan. Ya Allah yang maha penyayang, rahmatilah si fulan, berilah, berilah dia kesembuhan. Maka ini termasuk rukyah. Selama tidak ada kesyirikan, tidak masalah. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Contohnya rukyah yang di dalamnya ada pujian terhadap jin. Pujian terhadap apa? Terhadap jin. Jadi di sana ada rukyah yang isinya bukan pujian kepada Allah tetapi memuji jin supaya jin tersebut menyembuhkan siapa? Si fulan. Misalnya si fulan dianggapnya ini adalah masfur, dia disihir oleh seseorang. Kemudian meminta bantuan kepada jin. Nah, dia katakan rukyah membaca mantra-mantra tapi isinya apa? Pujian kepada kepada jin. Dan terkadang pujian di sini nggak kita pahami. Dan ini hati-hati. Kalau kita diajari oleh seseorang dengan ucapan atau mantra yang kita tidak paham maknanya, maka jangan diikuti. Karena kebanyakan yang mereka menyesatkan dari pintu ini. Yang ingin memaksa kita memuji jin dalam dengan keadaan kita tidak menyadarinya. Ya kalau ada orang yang mengajari mantra ya bacaan yang di situ kita tidak paham bahasa ini bahasa apa. Ya dan terkadang dicampur dengan tulisan Arab atau ya ada ayat-ayat Allah SWT yang dipotong-potong. Kafha ya ain son, eh, sod misalnya dipotong-potong. Ya atau bismillahirrahmanirrahim ditulis dari belakang dan seterusnya. Maka ini yang dikhawatirkan yang demikian ini adalah termasuk ya pengujian terhadap jin. Ya, ingin membuat ridho jin ya sehingga dia mau menolong manusia. Ya, yang demikian yang dilarang. Oleh karena itu boleh mengatakan malam takun syirkan ya selama tidak ada kesyirikan di dalam mantra tersebut. Oleh karena itu kalau mau selamat ya pakai apa tadi? Al-Qur'an atau dengan hadis Nabi SAW. Kalau mau dengan bahasa kita maka dengan bahasa yang dipahami ya oleh kita dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Allah taala a'lam. Di Indonesia sering terjadi fenomena bom bunuh diri sasarannya adalah orang Islam sendiri yang kononnya jihad. Apakah betul itu jihad? Ya, kalau ini jihad maka ini adalah jihad di jalan syaitan. Ini adalah jihad di jalan siapa? Di jalan syaitan, bukan jihad di jalan Allah SWT. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Ya, dan dan Islam melarang seseorang bunuh diri ya melarang seseorang bunuh diri. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang bunuh diri dengan dengan pisau maka kelak akan diazab dengan pisau di hari kiamat. Dan orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas maka kelak juga akan diazab dengan cara seperti itu di neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya bunuh diri adalah termasuk dosa besar. Ya termasuk dosa besar yang membahayakan iman seseorang. Allah taala. sini yang sasarannya adalah orang Islam sendiri. Artinya dia membunuh seorang muslim. Membunuh dirinya sendiri demikian pula membunuh orang muslim yang lain. Dan ini adalah dosa yang lain. Dan termasuk dosa besar membunuh seorang yang muslim yang diharamkan oleh Allah. Allah SWT mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adaban azimah Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih dan Allah murka kepada orang tersebut dan melaknatnya dan akan menyediakan baginya azab yang besar. Ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja dan di dalam ayat yang lain Allah mensifati ya ibadur rahman hamba-hamba Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak meminta dan berdoa kepada selain Allah. Demikian pula mereka tidak membunuh sebuah jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat rahman ya maka mereka tidak menyembah kepada selain Allah demikian pula tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istanibu as-sab'a al-mubiqat. Adalah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan tujuh perkara yang merupakan dosa besar. Bahkan ada di antaranya yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang pertama beliau sebutkan adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah sihir. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan wa qatlun nafsi allati harramallahu dan juga membunuh sebuah jiwa yang sudah Allah haramkan. Jiwa yang Allah haramkan diantaranya adalah muslim. Yang jiwa seorang muslim. Maka ini diharamkan oleh Allah kecuali karena sebab yang memang disyariatkan seperti kisah misalnya. Ya orang yang membunuh maka hukumannya dibunuh. Ya demikian pula seorang yang muhsan yang sudah pernah nikah dengan nikah yang sah kemudian dia berzina, maka ini ditegakkan hukum rajam bagi orang tersebut yang melakukan adalah pemerintah ya sah. Demikian pula orang yang meninggalkan agama Islam artinya maka dia juga dihukum dihukum dibunuh. Ya man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya dia murtad, maka dalam kalian bunuh orang tersebut. Ini adalah hukuman orang yang murtad dari agamanya. Adapun yang lain, maka tidak dihalalkan kita untuk membunuh jiwa tersebut. Karena itu sudah oleh Allah Azza wa Jal. Apakah larangan saat kita berhadas besar? Bolehkah memotong rambut? Ketika berhadas besar, di antaranya yang dilarang adalah membaca Al-Quran. Maksud adalah uh, apa junub ya junub uh, uh, setelah menggauli istrinya atau setelah bergaul dengan dengan suaminya atau dengan istrinya maka dia berhadas besar dalam keadaan demikian maka dilarang dia untuk membaca Al-Quran sampai dia bersuci ya dilarang dia membaca Al-Quran orang yang junub maka dia untuk membaca Al-Quran adapun wanita yang haid maka boleh dia membaca Al-Quran ya karena ini lain dengan junub ya wanita yang haid ini perlu waktu yang yang lama ya dibolehkan dia membaca Al-Qur'an tetapi dengan syarat tidak menyentuh Al-Qur'an kalau menyentuh enggak boleh dia sedang membaca dari hafalannya misalnya atau dia membaca dari jauh yang tidak menyentuh mushaf maka ini diperbolehkan bolehkah memotong rambut setahu saya tidak ada larangan tidak ada larangan bagi seorang yang berhadas besar untuk memotong rambutnya. Ya, tidak ada larangan dari Rasulullah SAW bagi seorang yang berhadas besar untuk memotong rambutnya. Allah Taala a'lam. Tapi masih empat menit lagi. Ya, pendapat yang lebih sahih Allah Taala alam bahasanya bumi ini adalah bulat Ya, bumi ini adalah bulat dan saking besarnya maka kita melihat bumi itu datar. Dan karena itu dalam ya, ayat yang banyak Allah SWT menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah menjadikan bumi ini datar. Ya, karena saking besarnya sehingga kita melihat bumi itu datar dan dia adalah e, bumi yang bulat Allah Ta'ala a'lam. Nah. Mungkin ada pertanyaan lain? musibah yang menimpa diri kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah untuk rafa'ud darajat, untuk mengangkat derajat kita. Atau yang kedua adalah untuk kafaratul dzunub, untuk menebus dosa yang kita lakukan. Ya, musibah yang menimpa diri kita. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalul mu'min yubtala hatta yalqallaha bi khati'ah. Senantiasa seorang mukmin diuji dan dicoba oleh Allah ya sampai dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ya karena musibah yang menimpa kita apabila kita bersabar maka di antara e, di hikmahnya adalah untuk kafaratul dzunub yaitu untuk menghapuskan dosa yang kita lakukan. Ya. Dan di sana ada hikmah yang lain yaitu yang pertama tadi yaitu untuk mengangkat derajat. derajatnya itu kita dapatkan kadang orang yang soleh, ya bahkan seorang nabi dia mendapatkan apa? musibah. Di antara hikmahnya adalah untuk mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.